تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا على أفقر منا fama baina labitaiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala idhhab fa'at'imhu ahlak rawahu rawahu sab'atu wal lafdhu li muslim Nah, lafaz ini dalam riwayat Imam Muslim akan tetapi diriwayatkan oleh imam yang tujuh. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa pernah seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, "Halaktu ya Rasulullah, aku binasa ya Rasulullah." Faqala ma ahlakaka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang menyebabkan kau binasa?" Maka orang itu menjawab, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku menggauli istriku di, di siang Ramadan. Faqala maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal tajidu ma tu'tiqu raqabah?" Apakah engkau mendapati sesuatu yang engkau bisa memerdekakan seorang budak? Nah, budak nilainya besar. Orang yang memiliki budak adalah orang yang kaya. Qala la, maka orang itu menjawab la. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepadanya, "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Qala la. Orang itu menjawab, "Tidak." Naam. Siapa yang mampu berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Nabi saw kembali bertanya, apakah engkau bisa mendapati sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Kala la, kembali dia menjawab, tidak. Aku tidak mampu. Thumma jala safa'atan Nabi saw. Kemudian dia duduk lalu kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu naam dia membawa arak yang terdapat di dalamnya tamar naam yang kurang lebih 15 so'an ya arak itu adalah tempat yang berisi tamar kurang lebih 15 sok ya yang itu cukup untuk memberi ya 60 makan orang miskin Nah, kemudian dia duduk, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa arak yang berisi tamar tersebut. Fakola. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasaddaq bihada. Nah, ya apa yang mendatangi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan. Faatan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam bi arak. Nah, jadi fiil madi ata bersama dengan uh, huruf jernya ba biarok yaitu membantu untuk membentuk objek ya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagai fa'ilnya dan biarok adalah sebagai maf'ul bihnya. Nah, sama kalau kita mengatakan marortu bi Muhammadin misalnya, aku melewati Muhammad. Ya, dibantu dengan alat jer membentuk sebuah objek Naam, fa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr. Maka jadi orang itu kemudian mengatakan tidak mampu memberi makan 60 miskin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, kemudian dia duduk, kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam datang kepadanya membawa arak yang berisi tamar. Lalu Nabi Alaihi Wasallam mengatakan tasodak bihada. Nah, bersedekahlah dengan ini, yakni tamar yang cukup untuk memberi 60 miskin, untuk memberi makan 60 miskin. Maka bersedekahlah dengan ini. Faqala a'ala afqari minna. Maka orang itu kembali menjawab, apakah ada yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah? Fama baina labitaiha ahlu baitin ahwaj ilaina minna. Tidak ada ya dari dua rumah yang bertetangga ya penduduk yang lebih butuh daripada kami. Nah, maksudnya di tempatnya yang paling miskin adalah dia. Nah, fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Hatta badat an yabuhu. Beliau tertawa hingga terlihat ya geraham beliau alaihissalatu wassalam. Maksudnya tertawanya ya tertawa yang apa? besar ya sampai nampak apa gigi geraham beliau. Di sini disebutkan sebagian ulama kita bahwasanya itu tertawa dengan terbahak ya, boleh tetapi tidak sering-sering. Ya. Rasulullah SAW terkadang tertawa dengan terbahak itu tapi kadang ya. Karena tertawa yang sering-sering itu mematikan hati dalam hadis. Kasratul dahak tumitul qalb. Ya banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati. Maka para ulama menjelaskan bahwa hadis yang seperti ini jarang ya, maksudnya yang menyebutkan tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kelihatan gigi gerahamnya itu kejadian yang jarang. Kejadian yang jarang. Namun terjadi pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tertawa yang terbahak itu tidak mutlak semuanya haram ya. Karena mematikan hati. Namun kadang-kadang ya barakallahu fikum Naam, thumma qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut idhab fa'atimhu ahlak. Pergilah ya, lalu berilah makan kurma ini kepada keluargamu. Diriwayatkan Imam yang tujuh dan lafadznya Imam Muslim. Berkata Syari rahimahullah yang pertama mufradatnya hadis ini halakat ai Dayat nafsi wa aubaqatha birtikabi ma'siyah. Yakni jiwaku telah terlalaikan ya makna daripada halak tu jiwaku terlalaikan dan binasa karena sebab melakukan maksiat tersebut yakni menggauli istrinya di siang Ramadan kata waqa'tu ala imraati ay asabtuha ini istilah ya waqa'tu aku telah terjatuh terhadap istriku. Jadi kalau orang mengatakan waqa'tu ala itu berarti ya, ala, ala ala imra'ah berarti dia berzina. Ya, dia melakukan apa? Az-zina. Naam. Ya. Sama dengan dia mengatakan zanaitu. Zanaitu imra'ah. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam Aku menzinai ya seorang wanita sama dengan ucapan waqa'tu ala ya imra'atin. Nah, demikian barakallahu fikum. Fi Ramadan, ay fi nahari Ramadan, di siang Ramadan. Tu'tiq raqabah ay tuharrir nafsan. Engkau bisa memerdekakan ya satu abdan atau amah, budak laki-laki atau budak perempuan mutatabi'ain yakni mutataliyain berturut-turut bilang qita'in tanpa ada keterputusan. Jadi berturut-turut dua bulan. Kalau tidak mampu merdekakan budak, ya maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus. biark yaitu fathah ain dan ro arok bisa juga disukun tuskanu ra bi arq. Jadi bi arq atau arq. Nah, dia adalah uh, tempat ya al-maktal yang dipakai menimbang atau menakar yang kurang lebih khamsata asyara so'an berisi 15 so' yang yakfi li ta'ami syakson syakhsan cukup untuk memberi makan 60 miskin Labitaiha adalah tasdiyah. Labah. Ya. Isim musannanya dari labah. Mufrad. Bentuk duanya. Musannanya. Ismu tasniyah adalah labitai. Ya, laba, la, labataiha. Labataini atau labatani. enam itu dua. Labah. Wahia al-hurratu walil madinati hurratan wahida syaqqiyah wa ukhra gharbiyah. Jadi lab artinya dua hurrah. Hurrah itu semacam lembah atau ya perkampungan ya. Di Madinah ada dua hurrah, satunya adalah bagian syarqiyah, bagian timur dan ukhra gharbiyah, bagian barat. Wahia fil asal hijarah. Asalnya maknanya adalah hijarah, batu ya Naam. Kemudian ya berubah menjadi istilah sebuah perkampungan. Ya. Naam. Kemudian fadhahika ay tabassama sallallahu alaihi wasallam tabassuman syadida. Tertawa di sini beliau memanakan tabassam tersenyum dengan senyuman yang sangat. Naam. Ya. Jadi kalau bahasa kita beda antara senyum dengan tertawa. Ya. Kalau senyum itu tertawa kecil. Ya. Tertawa kecil. Kalau tertawa berarti apa? Beda dengan senyum. Ya. Jadi kata dohika itu tertawa. Kalau dalam bahasa Arabnya, kalau senyum bahasa Arabnya tabas sama, tabas sum. Nah, di sini beliau mengartikan dohika adalah tabassum. Tapi tabassuman syadida. Ya, tersenyum tapi tersenyum yang sangat. Nah, bagaimana maknanya itu? Ya, walhasil barakallahu fikum. Uh, seperti yang saya telah sebutkan tadi. Ya, sebagian ulama kita menjelaskan bahwa tertawanya sampai nampak gigi gerahamnya itu ya tertawa yang sangat namun ini perlakuan yang jarang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan bolehnya, ya, tetapi tidak sering-sering. Nah, kemudian badat anyabuhu aydhaharat anyabuhu wal anyab jam'u nabin wa huwa as-sinnu khalfar rubaiyah war rubaiyah kathumaniyah hiya as-sinnu allati baina ats-thaniyah wan nab Nah, yakni nampak anyabuhu, anyab adalah jamaknya nabun. Nab i, mufrotnya, anyab jamak taksirnya. Yaitu sinun khalfar rubaiyah, gigi yang di belakang, di belakangnya gigi rubaiyah. Ya, rubaiyah itu gigi apa? Gigi seri ya. Gigi seri berapa? Hah? Empat. Uh, rubaiyah gigi taring ya. Gigi taring. nama gigi taring em, empat. Kalau rubaiyah iya itu gigi seri. Kalau rubaiyah em, empat ya. Ru, robi, ruba itu artinya empat. Yang dimaksud berarti gigi gigi taring. Karena gigi taring empat, dua di atas, dua di bawah, dua di bawah. ya Enam. Ah, di belakangnya gigi taring ya di belakangnya gigi taring berarti gerak geraham. enam Kasumani allati sinnul lati baina wan nab. Seperti gigi yang delapan yaitu gigi yang berada di antara gigi seri dan gigi taring. Nab itu taring. Nah, walhasil yang dimaksud adalah gigi geraham. Ya, setelah gigi taring. Nah, Kemudian Ar-Rawahus Sab'ah diriwayatkan oleh imam yang tujuh Ai Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Ini yang tujuh, A'atsni ditambah dengan Bukhari Muslim. Ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah tambah dua Bukhari Muslim. Yang kedua, al-bahas pembahasan hadis ini Berkata Syarah rahimahullah, ja'a fi riwayatin dil Bukhari wa Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innahu ihtiraq. Qala malaka, qala asabtu ahli fi Ramadan. Fa'atan nabiyya, fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimiktalin yud'a al-araq faqala aina al-muhtariq قال أنا قال تصدق بهذا ومعنى أنه احترق أي هلك بسبب إصابته أهله في نهار رمضان مما قد يسبب له دخول النار يوم القيامة واحتراقه فيها واحتراقه فيها كما جاء في رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه بأرق فيه تمر وهو Az-Zambil. Wa fi lafzin lil Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fa'atan nabi fa'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr wa huwa az-zambil qala at'im hadza anka Datang dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqala lalu orang itu berkata innahu ihtiraq, sesungguhnya kebakaran. Nah, dia mengatakan kebakaran. Malaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau?" Qala asabtu ahli. Ya, aku menggauli keluargaku di Ramadan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya membawa miktal yakni tempat tadi arak disebut dengan arak faqala aina al muhtarak al muhtarik Nabi saw bertanya mana orang yang terbakar itu nah maksudnya yang menggauli istrinya di siang Ramadan qala ana orang itu menjawab saya ya Rasulullah maka Nabi saw mengatakan tasaddaq bihada bersedekahlah dengan ini dengan kurma tadi nah ini dalam Lafat Bukhari Muslim Wa makna annahu ihtaraqa ay halaka. Makna terbakar adalah dia binasa dengan sebab ya dia menggauli istrinya di siang Ramadan yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka pada hari kiamat kelak ya dan terbakar dengan neraka tersebut. Kama ja'a fi riwayat li Muslim sebagaimana juga dalam datang dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bi'arak fihi tamar wa huwa az-zambil. Nah, yaitu Rasulullah datang membawa arak yang terdapat padanya tamar. Ya, disebut juga dengan zambil. Wa fi lafdhin lil Bukhari min hadis Abi Hurairah dalam lafaz Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW datang membawa arak terdapat padanya tamar lalu beliau berkata at'im hadza anka ya berilah makan ini ya untukmu. Nah, maka ini perbedaan lafad ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim antara Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga, mayufidul hadis kesimpulan dari hadis ini yang pertama, anna man irtakaba ma'siyatan li ahadin fiha anna man irtakaba ma'siyatan la hadda fiha wa jaa mustaftiyan ta'iban la yulzamu ta'ziruhu. Barang siapa yang melakukan dosa maksiat ya la hadda fiha, itu tidak ada hukum hadnya. Maksudnya maksiat yang tidak ada hukum hadnya di dalamnya. Ya. Jadi kalau maksiat yang ada hukum hadnya itu dosa besar ya, karena ada had di dunia. Naam. Nah, orang yang melakukan dosa maksiat yang tidak terdapat hukum had padanya di dunia, lalu dia datang meminta fatwa dalam keadaan dia telah bertobat, maka layul zamu ta'ziruhu, tidak diwajibkan apa? ta'zir me meng menghukumnya. Ya, menghukumnya ya karena dia datang telah bertobat dari dosa tersebut dan dosa itu dosa yang tidak terdapat had ya secara khusus di dunia. Nah, seperti misalnya mencuri ada hukum had yaitu potong tangan yang lebih dari seperempat dinar. Hukum zina ada hukum hadnya. Kalau uh, yang pemuda maka dia dicambuk ya 100 kali dia singkan setahun. Kalau yang sudah pernah menikah maka di dirajam, itu hukum had namanya. Ya. Ada dosa maksiat yang tidak terdapat hukum had. Ya, di dalamnya dari dalil tidak ada dalil yang menyebutkan hukum had di dunia. Maka kalau seseorang melakukannya lalu dia bertobat, dia datang kepada hakim ya, maka tidak harus dia ditazir, tidak tidak apa? tidak wajib dia dihukum. Nah, yang kedua, wujubul kafaratil kubra ala man jama'a fi nahari Ramadan, yaitu wajibnya memberi kafarah yang kubra, kafarah besar atas orang yang men menggauli ya istrinya di siang Ramadan. Ya, kafarah besar di sini seperti yang disebutkan, yaitu memerdekakan budak kalau tidak mampu me berpuasa dua bulan berturut-turut kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Itu kafarahnya. Yang ketiga, wujubu hadhil kafarah 'alal musir wa 'alal mu'sir. Wa thabatat fi zimmatihi hatta yastati'a walau bitasadduq 'alaihi. Wajibnya menegakkan kafarah tersebut ya atas orang yang mudah ataupun yang sulit yang mudah ataupun yang kesulitan tetap wajib ya pada apa dirinya sabatat fi ya hingga dia mampu dia mengusahakan terlebih dahulu sampai dia mampu kalau dia tidak mampu maka disedekahkan ya kafarah itu kepada dia lalu dia pergi mensedekahkannya ya pada yang lain. Nah, Kemudian yang ketiga, jawazul akli min ta'amil kafara liman wajabat alaihi idza kana mu'siran wa tasadduq biha ala, ala ahlihi. Bolehnya memakan dari makanan kafarah itu sendiri. Ya, boleh dimakan oleh orang yang terjatuh dalam dosa kafarah itu. Ya, boleh dia memakan sendiri. Idza kana mu'siran kalau memang dia kesulitan ya dan dia apa tidak mendapati orang yang miskin untuk dia sedekahkan kafarahnya itu maka boleh dia makan sendiri ya de bersama dengan keluarganya nah disebabkan karena dia tidak mendapati orang miskin dan yang miskin hanya keluarganya saja Nah, ya atau di sini disebutkan yang paling miskin. Ya, mungkin ada yang miskin, tapi yang paling miskin dia yang lebih butuh. Maka boleh untuk dia dan keluarganya, ya itu boleh. Nah, kemudian yang kelima, farihal imam biqada'i hajatir ra'iyyati dunyawiyah wal ukhrawiyah ya hendaklah seorang pemimpin itu fariha, bergembira, senang. Ya, untuk memperhatikan kebutuhan ra'iyah, ya, masyarakatnya. Kebutuhan duniawiyahnya dan ukhrawiyahnya. Ya, kebutuhan dunianya dan juga ukhrawiyahnya, yakni memperhatikannya, membantunya. Ya. Dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan terlebih akhiratnya. Nah, hendaklah seorang imam itu senang kalau masyarakatnya baik. Ya. Kalau masyarakatnya sejahtera, pimpinannya itu senang. Kesejahteraan dunia lebih-lebih akhirat. Yang keadaan istihbabur rifki bil muta'allim wa talattuf fit ta'lim disunnahkan berlemah lembut terhadap muta'allim, orang yang penuntut ilmu, yang belajar. Ya, dan juga berlemah lembut di dalam taklim. Nah, ini asalnya ya dalam apa? dakwah seperti itu ya sebagaimana firman Allah taala di dalam Al-Qur'an ud'u ila sabil rabbika bil hikmah ay birrifqi wal lin ya wabil hujjah. Nah, dakwalah dengan di jalan Allah dengan hikmah. Salah satu makna hikmah adalah dengan lemah lembut, dengan hujjah. Nah, sehingga ini merupakan sunnah dalam apa? E, terhadap para penuntut ilmu dalam dakwah, ta'lim itu dengan rifku walin, dengan lemah lembut. Kemudian yang ketujuh, jawazu ikhbari rajul bima yaqa'u bima waqa'u bainahu wa baina ahlihi lil hajah. Ya. Bolehnya seseorang memberitakan sesuatu yang dia terjatuh di dalamnya. Ya, maksud uh, afwan. Bolehnya seseorang ya bima yaqa'u bainahu wa baina ahlihi lil hajah ya bolehnya seseorang kalau memang dibutuhkan untuk memberitakan apa yang dia apa yang terjadi pada dirinya dengan keluarganya maksudnya kondisi miskinnya tadi ya karena ada kebutuhan maka dia beritakan kepada Rasulullah ya bahwa dia yang paling miskin karena dia diminta oleh Rasulullah untuk kafarah yang ketiga yaitu memberi 60 eh, memberi makan 60 orang miskin ya sehingga dia mengharuskan memberitakan tentang diri dan keluarganya bahwa dia yang paling miskin karena dia tidak mampu mendatangkan ya kafar tersebut. Nah, maka kalau kebutuhan di sini boleh kita menceritakan ya kondisi keluarga kita terkait dengan apa harta atau kemiskinannya. Artinya di sini barakallahu fikum ya, karena lil hajah, bolehnya itu karena hajah, karena ada kebutuhan. Berarti kalau tidak ada kebutuhan tidak boleh ya. Kita menceritakan apa keluarga kita dalam rumah kita bahwa kita miskin ya kepada orang lain, apalagi kalau orang yang bukan orang yang dekat dengan kita. Ya, atau orang yang tidak dikenal itu tidak boleh barakallahu fikum. Bahkan di dalam Al-Qur'an eh, Allah taala memberitakan orang yang miskin itu yang menyembunyikan kemiskinannya itu yang baik, yang paling baik. Ya. Eh, apa dalam suratul Baqarah ya, lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard tahsabuhum eh, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa nah orang-orang yang fukara yang tidak mampu melakukan perjalanan ya nah tidak mampu keluar dari apa tempatnya nah yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf yang mereka itu disangka oleh orang-orang kaya, eh, disangka oleh orang-orang yang tidak tahu dia orang kaya. Ya hubul jahilu agniya'a. Orang yang tidak tahu menyangka dia orang kaya, padahal fukara, padahal miskin. Ya. Minat taafuf, Kenapa disangka oleh orang jahil itu orang yang tidak tahu itu dia orang kaya? Karena taafuf, taafuf itu dia memelihara kehormatannya, kewibawaannya, ifahnya. Jadi, walaupun kita miskin, ya, tidak boleh kita menampakkan kemiskinan kita. Ya, itu makna dalam ayat. Artinya, kita menjaga kehormatan kita, kita sembunyikan. Sehingga orang tidak tahu seakan-akan kita orang yang kaya. Nah, la alunan nasa ilhafa. Kemudian orang fukara ini, ini para sahabat ya, yang dimaksud para sahabat. Yang miskin, yang fukara, itu dikira orang kaya karena dia tidak menampakkan kemiskinannya. Dan dia yang kedua layas alunan nasa ilhafa, tidak menampakkannya untuk menjaga kehormatannya. Yang kedua layas alunan nas, mereka tidak minta-minta pada manusia. Ya, tidak minta-minta, minta-minta itu tidak boleh. Kalau sering-sering ya kalau kadang-kadang karena hajah ada kebutuhan ya itu boleh karena dalam ayat ini la yasaluna nasa ilhafa ilhafa itu sering-sering ya barakallahu fikum Nah, jadi tidak boleh jadi peminta-minta dalam hadis meminta-minta itu nanti datang di hari kiamat laisa indahu laisa fi wajhi muz'atul lahmin ya tidak ada pada wajahnya daging sedikit pun. Jadi ada nanti di hari kiamat itu orang bisa melihat, oh ini dulu di dunia suka minta-minta. Kenapa? Ditandai dengan tidak adanya daging pada wajahnya. Itu ada dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyebutkan ya e, akibat buruk dari orang yang di dunia sering meminta-minta. Nah, ya apal Jangan itu meminta-minta ya. Minta maksudnya minta, bukan mencuri. Bagaimana kalau mencuri? Sering mencuri. Bukan minta-minta saja sudah seperti itu ancamannya. Apalagi mencuri, apalagi memaksa. Anda nah, boleh. Ada barangnya teman nyantum, mentang-mentang antum kuat, lebih besar dari yang lain. Sini, makananmu sebagian, store, ini contoh saja. Ya, mudah-mudahan tidak ada pada kalian ini. Ya, tidak ada pada kalian. Barakallahu fikum. Lebih lebih ber, lebih lebih berat lagi karena meminta-minta saja orangnya ridho kalau kasih kita, tapi karena kita minta-minta dan itu menjadi kebiasaan kita, ancamannya tidak ada daging di wajahnya nanti. Bagaimana kalau memaksa? Bukan minta-minta, memaksa orang. Bagaimana kalau mencuri? Ya, berkali lipat lagi. Ya. Mencuri datang khusus ancamannya dipotong tangannya. Kalau mencurinya lebih dari seperempat dinar. Barakallahu fikum. Ini sebagai faedah sehingga Syekh di sini menyebutkan faedah yang ketujuh, boleh ya seseorang memberitakan tentang keadaan keluarganya kalau dibutuhkan. Nah, dalam hal miskinnya ya yang kedelapan, qabulu qaulil al-mukallaf mimma la yatla alaihi illa min jihati kada'wa faqrin kada'wa faqri hadzal rajul idza urifa sidqu lahjat lahjatihi. <clears throat> nah, bolehnya menerima ucapan seseorang yang mukallaf ya Ya ini dia sudah mukallaf. Mukallaf itu bukan anak kecil, ya. Sudah diikat dengan syariat. Sudah balik maksudnya. Boleh diterima mimma la yutla alaihi illa min jihatihi. Yang tidak bisa sesuatu yang dia beritakan itu diketahui kecuali dari dia sendiri. Ya, seperti pengakuan lelaki yang miskin ini tadi. Ya. Dia dia sendiri yang mengaku dan ini tidak bisa ditahu dari yang lain ya, maka boleh diterima selama urifa sidku jatihi Selama bisa diketahui kejujuran lahjanya. Lahja itu caranya dalam menyampaikan berita tadi itu bisa di, di, dibaca, dinilai oleh orang yang dia minta fatwa dengannya menilai bahwa ini orang jujur, bahwa ini orang tidak jujur. Maksudnya jujur dia orang yang sadar, orang yang normal, bukan orang yang error sehingga tidak bisa diterima. Ya, beritanya. Nah, karena memang permasalahan itu adalah tidak bisa diketahui dari orang lain kecuali dari dia. Ya ini dari dia sendiri. Kemudian yang kesembilan istibabu, istihbabu istimal. Ini afwan ya, saya faida di sini poin delapan, labas. Ya, bertambah panjang sedikit. Nah, Di sini di, di, disebutkan ya, bolehnya menerima ya, berita sesuatu yang memang tidak bisa di ditahu da, kecuali dari dia sendiri. Bolehnya menerima. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dalam kejadian yang lain, terkait dengan orang yang datang mengaku bahwa dia berzina, itu Rasulullah tidak langsung menerima, lalu menegakkan hukum had, rajam atau cambuk seratus kali atau dipulangkan, diasingkan setahun. Tidak. Tapi orang itu disuruh pulang dulu. Tidak langsung dihukum, mentang-mentang dia datang mengaku, dan dia adalah penguasa langsung dihukum, tidak disuruh pulang. Jangan sampai orang ini lagi ada masalahnya, sehingga tidak mood, akalnya, berpikirnya, pulang dulu. Besok datang lagi, benar ya Rasulullah, saya terjatuh. Tolong ditegakkan had pada saya. Maksudnya benar-benar dia mau bertobat dan dosa itu akan diampuni Allah di hari kiamat kalau ditegakkan had. Karena ada had di dunia. Disuruh pulang lagi sampai tiga kali. Ya. Dia masih datang, berarti ini benar. Baru ditegakkan had. Sekarang kita lihat manhajnya ya manhaj komandoi Orang malah mengingkari kalau manhajnya komanda ULB itu orang mengingkari dipaksa harus mengaku. Manhaj dari mana ini? Coba bayangkan ini manhaj hizbi muhtarik, ha? manhaj hizbi yang terbakar. <laughs> ini istilahnya ulama ya. Hizbi yang muhtarik. Nah, Rasulullah di sini lagi kata Syekh boleh kalau memang benar-benar dinilai orang ini, lahjanya jujur dia. Menginginkan kebenaran. Dia datang. Ini orang malah ingkari, dipaksa mengaku. Dipaksa menulis kesalahan-kesalahannya. La ilaha illallah. Jelas dong, ini menimbulkan perpecahan, kehancuran. Karena orang yang mengaku saja itu tidak langsung diterima. Dinilai dulu, disuruh dulu tenang, pulang. Lah, kalau orang mengingkarinya, lalu dipaksa, kira-kira apa yang terjadi? Hancur, perpecahan. Inilah manhajnya ULB ini. Manhaj komando. Ya, tolong ini nanti dipotong. Rekaman ini dipotong nanti, disebarkan. Ya, supaya orang tahu manhaj komando ini, hizbiyah yang seperti ini haram. Tidak ada dalilnya. Ya, menyelisihi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Naam. Terakhir dari faidah Syekh hirsu ashabi Rasulullah SAW ala taharati nufusihim ya wa takhlisuha min asbabi radhi adzabillah radhiyallahu taala anhum menunjukkan semangatnya para sahabat Rasulullah untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka dan membersihkannya dari sebab-sebab yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Wallahu taala a'lamu bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan faro majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.